Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana Muhammad Abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ingkang kula mulyakaken ingkang kula hormati para habaib, para syiban wabil khusus Sayyidina Al-Habib Muhammad al Bakir bin Saleh Maulad Dawilah Khadimul Majlis Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'akil Wal-Ustaz Al-Habib Abdul Qadir Maulad Dawilah para alim ulama, para hadirin, hadirat, pecinta Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semua lantunan, qasidah, pujian yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dibandingkan dengan pujiannya Allah satu saja tidak ada apa-apanya yang kita baca tadi. Ara kullamadhin lin nabiyyi muqassira wa in balagal musni alaihi wa aktsara Idza amdahallahu billadzi huwa ahluhu fama miqdaru ma yamdahuhul wara. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah memujinya, memuji kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun di Al-Qur'an kecuali pasti ayat tersebut menunjukkan isyarah secara jelas atau secara tidak jelas menjelaskan tentang keutamaan takzimnya Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah yang diterangkan oleh Al Habib Abdul Qadir tadi yang mengatakan bahwa solawatnya Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tashrif, adalah memuliakan Rasulullah, waziyada ta'zim, dan tambahan takzimnya Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada bedanya antara solawatnya Allah kepada kita orang-orang mukmin dan solawatnya Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan Huwaladhi yusalli alaikum Loh, Allah solawat kepada kita Alaikum mukminin Yang dibacakan oleh Qarek tadi dan Allah juga innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah bedanya solawat yang kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan solawat Allah. Salah seorang murid Abu Ya Al-Habib Sayyid Muhammad Maliki pernah bertanya kepada beliau Allah yarham Ya Abu ya, apa yang dilakukan Allah sekarang ini? Apa yang dilaksanakan Allah sekarang ini? Jawabannya beliau, Allah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dalam Al-Quran sigotnya adalah sigot fi'il mudore. yang di dalam ilmu Arab mengatakan sigot mudore ya dulu alat tajadud wal istimror menunjukkan istimror terus menerus maka alhamdulillah para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita semuanya beriman kepada Rasulullah karena dorongan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman wa minan nas may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah Walladzina amanu asyaddu hubban lillah orang yang beriman itu lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka para muslimin yang hadir di majelis Ar-Ridwan Jangan menafikan orang-orang yang tidak hadir majelis seperti ini Jangan mengatakan mereka tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka punya cinta kepada Rasulullah Hanya saja kelasnya macam-macam ada mahabbah ke Rasulullah kelasnya playgroup ada. ada mahabbah ke Rasulullah kelasnya luar biasa. Sehingga ketika ada salah seorang yang kena hak, yang diancam, yang dihukum oleh Rasulullah, sahabat salah satunya ngomongin ah, gini gini gini gini kata Rasulullah latal anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah Janganlah engkau mencacinya karena dia mencintai Allah wa Rasulullah dan Rasulnya Rasulullah tidak menafikan orang yang berbuat salah sampai dihukum dengan hukum Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menafikan dia itu tidak memiliki mahab mahabbah. Maka para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling kuat imannya adalah orang yang selalu mentelaah sirah zatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mengetahui orang Yahudi Nasrani sampai rusaknya mereka merubah kitab suci mereka sampai ono Injil Bible ada nomor Injil Matius ada kitab suci mereka cetakan 94 ada cetakan begini kok berubah-ubah kitab sucinya kenapa kok mereka seperti itu Iya karena mereka tidak kenal sama sosok sentral mereka Nabi Allah Isa alaihissalam. Karena mereka tidak kenal dengan sosok sentral mereka Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka jikalau umat ini menjauh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jikalau umat ini tidak mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka alamat rusaklah umat ini. Maka alhamdulillah dengan majelis maulid seperti ini ini adalah merupakan asas pondasi menjaga iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Rabiul Awal yang mana di bulan tersebut adalah di bulan dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang mencintai seseorang di muka bumi ini Orang alasannya kenapa sih saya kok seneng sama fulan? Kenapa sih saya kok seneng sama fulan? Secara alami seneng kepada orang itu mungkin gara-gara orangnya ganteng. Ya nama model. Mungkin gara-gara orangnya cantik. Ayu, ganteng, otomatis orang cinta, orang seneng. Ya. Ada kalanya mungkin juga seneng kepada orang bukan gara-gara fisiknya. Bukan gara-gara tampannya, tidak. Tapi karena akhlaknya yang baik. Karena suka memberi, suka memberikan hadiah. Eh, wajah pas-pasan, eh, pesek, ireng. Eh, tapi, Masya Allah, sopan. Masya Allah, tengkong go api. Eh, Masya Allah, tengkong go sering ngekei dudu gule. Otomatis orang itu suka, sudah alami, wajar. Ya. Ada kalanya kita mencintai seseorang itu gara-gara orang tadi pernah menyelamatkan kepada kita bahaya. Ya. Kita pernah diselamatkan oleh orang tersebut dari bencana. gak gadai duit, gak ada utang sak cek, sumpek, kaisok nyaur, ada orang satu datang wis tak tutup utang sampean. Terus pundi? Bagaimana? Pasti orang itu akan senang, cinta, wajar hal semacam itu. Semua yang saya sebutkan tadi itu lebih dan lebih jizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ngomong gandangi kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam simtud juror dikatakan Habibun yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albab fi husni ma'nahu. Dahulu orang Arab nih kalau rekreasi, kalau refreshing ya, di Arab sana jazirah Arab ya. Ndak ono gunung apa namanya? Gunung Panderman ndak ada. Ijo-ijoan ndak ada. Semuanya coklat, panas. Lu bagaimana mereka refreshing? Rekreasi mereka setiap malam bulan purnama gelar kroso nang ngarepe omahe nontoki bulan purnama. Seneng ini, Itu rekreasinya mereka. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, semua pandangan tidak melihat kepada bulan purnama. Semua pandangan melihat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang kekasih yang bulan purnama cemburu karena wajahnya. Itu kalau ngomong gandengnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat welas, yang sangat rahmat kepada kita semuanya. Sampai dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Masali wa masalukum kamasalil faros, kamasali rajulin au qadanaron faja'alal janadib yaqa'na fi." Perumpamaan saya dan perumpamaan kalian wahai umatku seperti saya ini ngurupno strongking ya, orang ngurupno lampu. Kalau sudah ngurupno strongking itu otomatis banyak namanya kalau musim hujan namanya lah laron. Terasa Kanjeng Nabi, "Innakum tatafallatuna 'alan nar." Kalian wahai umatku kepingin sukanya itu melbun rokok. Tapi kata Rasulullah, wa ana akhidun bihujazikum. Saya megang hujaz. Hujaz gini gitu loh. apa namanya? bangkean Nih pinggul, lagi kali Rasulullah ibaratnya. Ibaratnya saking rahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, menjaga jangan sampai umat ini terjerumus ke neraka sampai ibaratnya Kanjeng Nabi wa ana akhidun bihujazikum dicekel rapet bangkeane ojo sampai jegur. Rasulullah tidak mengibaratkan saya cekeli kelambi ini awak mau kabeh tidak. Otomatis lah dicekeli kelambi ini ya diblos teng teng rokok. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita meningkatkan mahabbah, cinta kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? adalah meniru okay. dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat para ahlu baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka orang yang paling mahabbah yang saya katakan tadi luar biasa kelasnya macam-macam okay. Sayyidina Fatimah Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anha beliau dijuluki Ummu Abiha dijuluki ummu abiha ibu e bapak e maksudnya nopo maksudnya sayyidina fa sayyidina Fatimah Zahra al-Batul adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang segala keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melayaninya adalah putrinya yang tercinta Sayyidina Fatimah Zahra al-Batul radhiyallahu taala anha sehingga Rasulullah mengatakan Fatimatun bid'atun minni yabsutuni ma yabsutuha Wa yaqbiduni ma yaqbiduha. Fatimah adalah sepenggal dari saya Maka yang membahagiakan dia Pasti dia membahagiakan saya Begitu juga yang menyusahkan dia Juga dialah orang yang menyusahkan saya sampai mahabbahi Sayyidina Fatimah teng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia, dibisiki putrinya. Dibisiki nangis, nangis Sayyidina Fatimah tuh Zahra nangis. Tidak lama lagi dibisiki lagi sama Rasulullah. Ketika dibisik yang kedua, ketawa, senang. Yang melihat waktu itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kaget Kok aneh mari nangis ngukuk-ngukuk kok langsung ketawa. Nih. Ternyata bisikan pertama Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha dibisiki oleh ayahnya bahwa beliau Rasulullah akan yalhaq Rafiqil a'la akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia yang fana ini, maka beliau Sayyidina Fatimah karena mufarokoh, karena berpisah sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka Sayyidina Fatimah menangis. Namun ketika bisikan yang kedua, Sayyidina Fatimah radhiyallahu dalam ketawa. Kenapa? Karena dikasih kabar gembira oleh Rasulullah bahwa orang yang pertama kali menyusul mati setelah saya adalah engkau wahai Fatimah. Dikasih kabar mati, sampean umpamanya menewakmu mati, senang enggak? Tapi Sayyidina Fatimah dikasih kabar mati, seneng. Kenapa? Karena nyusul Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bagaimana mahabbahnya ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan la anta ya Rasulullah ahabbu ilaina min amwalina wa ahlina wa auladina wa minal ma'il barid fi syiddatidh dhama. Engkau wahai Rasulullah adalah orang yang paling kami cintai lebih daripada yang kami cintai kepada harta kami, kepada diri kami, kepada anak kami, keluarga kami dan lebih kami cintai daripada air dingin pas waktu panas. Waktu ngelak-ngelak ya. Waktu panas-panasnya itulah mahabbahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bagaimana mahabbahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya istri namanya Sayyidina Asma binti Umesh. Asma binti Umesh ini istrinya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan manakibnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika sudah selesai urusan pemerintahan. Ya, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gelar sajadahnya di mihrabnya. Beliau sujud, nangis dan, dan yang diratapi adalah wa syauqah ila Rasulillah wa syauqah ila Rasulillah. Alangkah rindunya saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan sebab meninggalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah al-kamat. Al-kamat adalah penyakit yang tersimpan gara-gara ngempet rindu kepada orang. Sampai diriwayatkan kalau orang dekat sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tercium aroma gosong Tercium aroma gosong. Ada riwayat karena memang hatinya gosong, jantungnya gosong karena kepingin ketemu kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat karena sakitnya tersebut gara-gara pernah diracun sama perempuan Yahudia. Ini cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana beliau waktu hijrah, perjalanan hijrah beliau Sewaktu-waktu di belakang. Sewaktu-waktu di sampingnya Rasulullah. Di depan, di belakang, muter aja. Rasulullah heran. Mada yasna ya apa Bakar? Apa yang kau perbuat ini? Apa? Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, saya khawatir kalau umpama ada anak panah yang dari depan sampean, saya khawatir kena sampean, maka saya jadikan tameng tubuh saya. Begitu juga saya khawatir mungkin musuh di belakang. Begitu juga seperti itu. Maka ya Rasulullah, intah in ahlik fa nama ana ibnu abi kuhafah. Ya Rasulullah, jikalau saya mati, maka saya cuma anaknya Abu Kuhafah, tidak ada faedahnya sama sekali. Wa inna wa in wa in anta tahlik ya Rasulullah fatahlikul ummah. Namun engkau ya Rasulullah jikalau engkau meninggal dunia yang rusak yang binasa adalah seluruh umat. Itu cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ketika masuk di Gua Sur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masuk di Gua Sur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa perjuangannya Rasulullah. Rahmatnya Rasulullah. Kita bisa duduk seperti ini barokahnya hijrahnya Rasulullah. Kita bisa tentrem di sini karena barokahnya Rasulullah pernah ke Taif, perjuangannya Rasulullah dilempari oleh orang-orang Taif sampai berdarah, kakinya berdarah Rasulullah diusapi sama saja sama serbannya. Sayyidina Zaid bin Harisah tanya, "Ya Rasulullah, untuk apa darah engkau usapi sama serban?" Apa kata Rasulullah? "I'lam ya Zaid, Lau nazalat kotroh min damin nabi ilal ard. Hai Zaid, jikalau satu tetes darahnya nabi sudah turun ke bumi ini, maka niscaya Allah akan mengazab semuanya yang ada di bumi ini. Maka Rasulullah rahmah dengan umahnya diusapi darahnya dan ketika malaikat Akhsyaban datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat dua gunung yang menghimpit kota Taif supaya ditimbrukkan itu gunung, apa kata Rasulullah? Lah, tidak, tidak. Saya mengharap keturunan mereka lah yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahmatnya Rasulullah kepada kita yang disebut ketika sakaratul maut bukanlah Sayyidina Fatimah yang disebut waktu sakaratul maut bukanlah cucunya Sayyidina Hasan Husain. Yang disebut Rasulullah ketika waktu sakaratul maut adalah ummati. Ummati yang dipikirkan adalah umatnya, kalian, kita. Apa yang kita berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup ya, ya tidak cukup ya ikhwani cuma majelis-majelis gini saja. Kita faedahnya majelis, faedahnya istimah adalah istimah mendengarkan dan tidak bisa kita itu istimak, tidak ada faedahnya istimak kalau memang tidak intifa. Ya, maka alamat mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perilaku kita sehari-hari, bagaimana kita menghidupkan sunnah siwak, bagaimana kita menghidupkan sunnah rawatib, bagaimana kita menghidupkan daimul wudu. Itu faedahnya majelis. Tidak cukup seperti begini. Rasulullah mengisyaratkan dalam Al-Quran, maka nanti ahli Madinati ayatakhallafu ar-rasulillah wala yarghabu bi an nafsih. Ayat ini menunjukkan bahwa jihad, Allah berbicara tentang jihad. Jihadnya sahabat bersama Rasulullah. Bagaimana sahabat membantu Rasulullah dalam berjihad. Sampai salah seorang sahabat Rasulullah Talhah bin Abdullah Ketika perang Uhud menjadi tamengnya Rasulullah, nyawa yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan 70 tusukan Sayyidina Talhah bin Abdullah waktu perang Uhud. Namun Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, maka nali ahli Madinah yauman khalaf man khalfahum ayyata khalafu ar Rasulillah. Tak seyogianya ahli Madinah itu takhalluf tertinggal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal mereka ikut berjihad sama Rasulullah artinya apa tetap kita harus ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Sayyidina Abu Bakar As Siddiq ketika di, di Gua yang mana di situ ada lobang lobang lobang lobang ya semuanya kainnya disobek untuk menutupi lobang lobang Masuk Rasulullah sallallahu alaihi tinggal satu lubang kantean kain. Akhirnya kakinya Sayyidina Abu Bakar dimasukkan ke lubang tersebut. Eh, dilalah yang ditakdir oleh Allah, semua lubang yang ditutup dengan kain itu tidak ada ulonya, tidak ada ularnya, yang ada di kakinya. Masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ternyata ular yang ada di kakinya Sayyidina Abu Bakar menggigitnya ada riwayat delapan kali gigitan Bukan satu kali Delapan kali gigitan Namun Sayyidina Abu Bakar tidak mau bergerak Khawatir kekasihnya Rasulullah bangun Ini loh mahabbah ini loh cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangking tidak kuatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meneteskan air mata air matanya mengenai Rasulullah. Mabika ya Abu Bakar, ada apa Abu Bakar? Kata Rasul, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, al hayyah hasuni. Ada seekor ular yang menggigitku. Mana Abu Bakar? Diusap dengan ludah sucinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu sembuh. Ulama mengatakan kenapa sih ular itu kok menggigit kanjeng menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar? Ya memang dasar ular kan gitu ah. Ya ular itu memang tugasnya begitu, penggaweannya memang. Namun ulama mengatakan ular kenapa kok sampai tega menggigit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Alasannya karena ular tersebut rindu ingin melihat nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah yang ini Sorok Asari, Wis melbunang kampungku, wis melbunang omahku, kok aku gak iso nonton. Kok saya tidak bisa melihat Ya Abu Bakar, ojo diilak, di, jangan dihalang-halangi dengan kakimu. Dipatuk satu kali, dua kali, tiga kali sampai delapan kali. Ini hewan cinta rindu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang mati, orang-orang Mekah dulu pernah bercerita sebelum adanya mobil, ya, sebelum adanya mobil kendaraan Orang-orang Mekah dulu bercerita kalau dulu itu ada adat ziarah ke Madinah. Ada adat ziarah ke makome Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Mekah dulu apa? Bercerita bahwa pas waktu hari hanya mau ziarah itu, ziarah masal istilahnya, itu ndak bingung-bingung tumpaan. Tidak bingung-bingung nyewo kut, nyewo unta tidak. Kenapa? Karena unta-unta liar yang ada di gurun-gurun pasir itu sudah markir sendiri-sendiri di depan rumahnya orang Mekah. Kenapa? Unta ini rindu ingin juga ikut ziarah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hewan. Rasulullah punya himar yang bernama duldul namanya. Duldul ini himar yang diberikan oleh Sayyidina oleh Raja Mukaukis, Raja Mesir. Duldul ini ketika ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiga hari tiga malam tidak bisa makan, mogok makan, ambek nangis, susah, sampai tiga hari tiga malam tidak mau makan. Itulah hewan ya, hewan cinta ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benda mati dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah memiliki tempat sandaran di Masjid Nabawi. Namanya jizik. Jizik itu batang kurma yang dibuat sandaran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jizik tersebut selalu dibuat sandaran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ketika ada salah seorang sahabat yang ahli kayu, ahli tukang kayu, sudah Rasulullah saya bikinkan mimbar. dibikinkan mimbar sama sahabat tersebut, Rasulullah pindah ke mimbar tadi. Ketika pindah ke mimbar, tengah-tengah khutbah terdengar suara rintihan, suara tangisan. Dalam riwayat hadis kasautil ashir, seperti suaranya anak unta yang kehilangan ibunya. Nangis Semuanya sahabat mendengar nangisnya. Dimas, apa yang nangis ini? Rasulullah faham yang nangis adalah jidik tadi kayu yang tidak punya nyawa, benda mati. Dipeluk sama Rasulullah saw. Alaihi Wasallam, dilus-lus koyo anak kecil itu ya. Dilus-lus kata Rasulullah, laulam adummahu layahin ilayya ilayomil kiamah. Kalau memang bat ba, apa kalau memang kayu tadi tidak saya peluk, tidak saya peluk, maka saya kayu tadi menangis sampai hari kiamat karena rindu kepada saya. Itu ketika Sayyidina Hasan Al Basri meriwayatkan hadis seperti ini ngomong beliau ya ayuhal muslimun hai hey orang-orang muslim ini jadi ini benda mati, punya rindu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana engkau yang punya hati yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari di bulan Rabi' ini, di bulan Rabiul Awal kita meningkatkan rasa mahabbah. Rasa mahabbah yang itulah andalan kita. Sampai Imam Haddad mengatakan mahabbatuhum fardun wa dini wa afdalu ma indi kata beliau. Mencintai mereka, mencintai Rasulullah, mencintai ahlu bait Rasulullah, mencintai sahabat Rasulullah, mereka itu adalah ajaranku. Itu adalah yang saya andalkan. Kata Imam Haddad Sahibur Ratib. Padahal bagaimana amalnya Imam Haddad daripada kita. Maka para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan rasa mahabbah ini dan semoga kita ditambah mahabbah, mahabbah yang luar biasa dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mahabbah kita betul-betul mahabbah yang sidik, yang fa'us sadiqina sidquhum. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi wahdinal husna bi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ngapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh